PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Dadaku, dadaku, dadaku sesak sekali, Wulan. Kakak Dika, kau bawalah anak itu biar aku menahan mereka. Aku bunuh, aku bunuh kau Mayang, perempuan iblis. Yeah! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol. obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokot memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokot, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Kenapa guru harus bertempur sampai seperti ini dengan kakek? Kenapa guru harus menyiksa diri, menyakiti diri, dan saling memukul? lalu apa maksudmu? Aku tidak boleh bertempur. Aku tidak boleh mengadu nyawa seperti tadi. Uh, uh, bukankah memang tujuan hidup manusia yang mulia adalah mencari ketenangan lahir dan batin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Pratipi Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-50 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio sebagai Raden Purbaya, Abud sebagai Jeranggong, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Lili Lilinur Indasari sebagai Mayang Telasi, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan diperdaya oleh Dika Hanggara si Kumbang Madu hingga berhasil ditawan. Dika Hanggara pemuda cabul yang menjadi kekasih dari Mayang Telasi tidak berani bertindak terlampau jauh terhadap Anting Wulan yang kini menjadi tawanannya. Karena ia sedang menunggu kedatangan kekasihnya tersebut, Mayang sangat terkejut melihat Anting Wulan berada di pondoknya bersama Dika Hanggara kekasihnya. Kecemburuan sang bidadari pencabut nyawa yang dipanasi oleh Raden Karmapala menyebabkan Dika Hanggara nyaris terbunuh di tangan kekasihnya. Sementara itu, Sariti yang berhasil menemukan pondok tersebut berhasil membebaskan Anti Antingulan dari pengaruh totokan Dika Hanggara. Hah, rupanya kau lagi pengemis celaka? Ya! Yeah! Anting bulan yang baru saja lepas dari pengaruh totokan Dika Hanggara belum lagi menemukan kembali kekuatannya. Akan tetapi pemuda itu yang sudah menjadi gentar dengan nama dari Ning Sewu justru menyerang Sariti. Sariti, pengemis wanita dari perguruan tongkat merah yang saat itu sedang kerepotan melayani selendang dari bidadari pencabut nyawa, melenting tinggi menghindari serangan dari Dika Hanggara. Biarlah, aku akan mengadu nyawa dengannya. sudah cukup jauh meninggalkan tempat ini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mayang Telasi melompat tinggi ke atas dan membobol atap pondok tempat di mana mereka bertempur. Anting Wulan yang segera melenting mengejarnya ke atap. Akan tetapi setibanya di atas ia masih sempat melihat Mayang Telasi menghilang ke arah barat. Saat itu hari telah menjadi gelap. Batang-batang pohon yang besar di sekitar pondok menjadi tabir yang menyelimuti bayang-bayang kedua lawannya. Amat berbahaya jika aku mengejarnya dalam gelap seperti ini. Keduanya adalah iblis-iblis yang sangat licik. Wah, Sariti. Kut! Bagaimana keadaanmu, Sariti? Tidak apa-apa, Wulan. Kau cobalah lindungi aku. Aku akan mencoba mengobati lukaku dengan tenaga dalamku. Lakukanlah dengan tenang. Aku akan menjagamu di sini. Bagaimana keadaanmu, Sariti? Rasa sesak di dadaku sudah jauh berkurang sakitnya, Wulan. Terima kasih. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih lagi padamu. Kau telah menolongku lagi. Ah, aku benar-benar manusia tidak berguna. Dapat diperdaya oleh laki-laki iblis itu. Berhati-hatilah, Wulan. Keduanya adalah manusia-manusia licik. Uh, apakah Kau tahu ke arah mana keduanya melarikan diri? Uh, aku sempat melihat wanita itu menghilang ke arah barat sana. Hmm, ke arah barat? Iya. Iyalah. Ya. Kita coba mencarinya ke sana, ke desa Kumparan. Demikianlah, kedua gadis itu kemudian menuju desa Kumparan sebuah desa yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa Paciringan. Sementara itu di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya mulai mendapat pengarahan serangan pertama dari Cerangkong Hidup, dari balik batu tak jauh dari tempat Mamang Kuraya berada. sudah jelas dengan semua gerakan yang sudah dengan baik kau lakukan itu. Uh, apakah gerakan yang sudah guru katakan baik saya lakukan? Uh, masih guru ragukan keyakinan saya pada penguasaan jurus serangan itu. Eh, <laughs> gerakan sudah kau lakukan dengan baik. Tapi, sudah jelaskah tujuan serangan itu? Ah, uh, jelas sekali, Guru. Serangan tangan saya yang ke muka adalah untuk tenggorokan lawan. Kemudian, Langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang sambil meneruskan kibasan tangan saya yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan. Kemudian, putaran serangan kaki ke arah yang berbeda adalah untuk menutupi kemungkinan lain agar lawan tak dapat menghindarkan diri lagi dari serangan ini. <laughs> bagus, bagus. Kau benar-benar cerdas, bocah. Hmm? Beristirahatlah di sini. Hmm. Sudah cukup lama kau berlatih. Ah, ya, saya memang merasa sangat lelah, guru. Ah, ah, ah, ah guru, ah, Kenapa guru harus bertempur sampai seperti ini dengan kakek? Kenapa guru harus menyiksa diri, menyakiti diri dengan saling memukul? Hei, lalu apa maksudmu? Aku tidak boleh bertempur. Aku tidak boleh mengadu nyawa seperti tadi. Uh, uh, bukankah memang tujuan hidup manusia yang mulia adalah mencari ketenangan lahir dan batin? Bocah-bocah, <laughs> Kau tahu apa tentang tujuan hidup manusia? Apakah gunanya aku mengasingkan diri bertahun-tahun mempelajari ilmu kepandaian seperti ini? Jika bukan untuk kupraktekkan, jika bukan untuk membunuh lawan-lawanku yang lemah dan bodoh. Ilmu kepandaian yang kupelajari adalah ilmu kepandaian untuk berkelahi, untuk membunuh manusia. Uh, uh, bukankah kita mempelajari ilmu kepandaian seperti ini adalah untuk membela diri, untuk menjaga diri. Bocah, bocah. Agaknya kau memang sudah dirasuki oleh ajaran dari Siwana Yasa tentang kebaikan-kebaikan dari golongannya dan keburukan dari golongan lain. Eh, siapapun dia, jika sudah mempelajari sejurus dua jurus ilmu memukul dan menyerang, berarti sudah mempersiapkan diri untuk menyakiti dan membunuh seseorang. Hah, kenapa kau diam saja, bocah? Apakah kau masih penasaran dengan perkataanku? Jika suatu saat kau bertemu dengan si Wanayasa yang lagaknya sudah seperti dewa itu, kau tanyakanlah padanya, apakah dia belum pernah membunuh seseorang? Eh, eh, eh, tapi, tapi jika yang kita bunuh adalah seorang yang sangat jahat, itu itu sudah seharusnya kan? Ah, kita tidak dapat disalahkan jika kita membunuh orang jahat. Hmm. Kenapa kau jadi ketakutan seperti itu? Huh? Apakah kau sudah pernah membunuh seorang manusia? Ah, kau menjadi gemetar seperti itu. Ada apakah bocah? Uh, uh, uh, ya, ya, aku sudah membunuh seorang manusia. <laughs> Ternyata kau hebat sekali, bocah. Kau hebat sekali, muridku. Masih sekecil ini, kau sudah dapat membunuh seseorang. tapi, tapi aku membunuh seseorang yang sangat jahat. Ah, seorang yang sudah seharusnya menerima hukuman seperti itu. Dia sudah menyakiti ibuku. Dia sudah menyakiti diriku. Kau katakan sudah seharusnya kau membunuh orang itu. Dia jahat. Heh, apakah tindakanmu membunuh orang itu bukan pula perbuatan jahat, bocah? Heh, kau tanyakanlah pada sanak keluarga mereka. Uh, uh, ayahnya sendiri menghendaki kematiannya. Dia benar-benar manusia yang sangat jahat, guru. Uh, saudaranya sendiri mati di tangannya. Hmm, siapakah orang itu? Kidandung, Kidandung, kepala begal yang jahat, guru. Hmm. Lalu bagaimana kau dapat membunuhnya, bocah? Ah, ketika dia hendak menangkap saya, saya melemparnya dengan sebuah batu besar dari atas sebuah tebing, tepat mengenai kepalanya. Oh, banyak manusia jahat, muridku. Ciri-ciri seorang penjahat bukan hanya dari tindakan pembunuhan Seorang raja yang hidup bersenang-senang di antara rakyatnya yang sengsara juga adalah seorang penjahat. Seseorang yang hidup senang di antara keluarganya yang miskin juga dapat dikatakan penjahat. Eh, dan orang yang suka berpura-pura dan tidak mau menolong seseorang yang menderita sakit adalah juga seorang penjahat. Seperti halnya ah, kakekmu itu, si Kuraya. Tidak, tidak. Kakek bukanlah seorang penjahat. Kakek adalah seorang baik. Guru bohong, guru dusta. Hei, tahukah kau bagaimana keadaanku saat ini? Untuk bergerak banyak pun aku tidak mampu lagi. Dan tahukah kau bagaimana keadaan kakekmu saat ini? Ah, kelihatannya tidak jauh berbeda dengan guru. <laughs> Bocah-bocah, Kau harus lebih banyak lagi mengenal watak dari manusia. Kakekmu itu keadaannya tidaklah seperti aku. Kakekmu itu sangatlah pandai berpura-pura. Dia memiliki obat mujarab yang dapat menyembuhkan dirinya dan juga menyembuhkan diriku. Oh, seandainya saja dia mau menolongku. Ah, apakah guru yakin kakek memiliki obatnya? Heh, Apakah kau tidak melihat ketika dia memberikan obat yang berwarna kuning pada paman-pamanmu itu? Obat itulah yang amat perlukan, bocah. Jika memang obat itu dapat menyembuhkan guru, saya akan memintanya pada kakek. Kakek pasti akan memberikannya. Ah, bagus. Bagus, bocah. Nah, beristirahatlah kau. Nanti sore kau boleh perlihatkan jurus serangan pertamaku padanya. Beristirahatlah. Baik, guru. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan Channel. Hei, Uraya! Ayo keluarlah kau dari persembunyianmu. Hadapilah serangan pertamaku. Hai, ku beri waktu kau dua hari untuk menyiapkan serangan mautmu. Tapi baru setengah hari kau sudah memanggil aku. Ah, sudahlah. Kau layani saja serangan pertamaku. Ayo bocah, tunjukkanlah seranganku itu padanya. Baik, Guru. Perhatikanlah, Kek. Hup!

Kurasa tanpa ku bimbing anak itu pun akan sanggup memecahkannya. <laughs> kau tidak percaya Jeranggong? Hmm, baiklah. Coba kau mainkan satu jurus dari pembukaan kincir metumu. Jurus gerbang dewata. Uh, apakah apakah jurus gerbang? Uh... Hmm, kau mainkanlah jurus gerbang dewatamu yang terbaik. Uh, tentu yang dimaksudkan kakek adalah gerbang dewata yang telah disempurnakan. Uh, Baiklah, Kek. Eh, Jerangkong. Perhatikan baik-baik pemecahan dari seranganmu tadi. Ayo, bocah. Hup, hup, hup. hea, hea. Hup, hea, Hup. Bagaimana? Bagaimana, Jerangkong? Bukankah jurusmu tadi benar-benar tidak berguna? <laughs> Anak itu saja sanggup memecahkan seranganmu itu kau Purbaya. Eh, eh, tunggu, jangan Purbaya. Sekarang giliranku. Serangan balasan belum kuberikan untukmu Jerangkong. Nah, anak itu tadi hanya memecahkan seranganmu. <laughs> ayo, ayo, kemari bocah, kemari. Setan, awas. Aku akan membuat kau tidak berdaya dengan serangan berikutnya. <laughs> Marilah kita ke batu sana bocah. Ha? Aku akan membuat gurumu itu menyerah dan mengaku kalah padaku. Setan, <laughs> hidup yang semula memang belum sepenuh hati memberikan jurus-jurus keistimewaannya menjadi geram dan penasaran ketika jurusnya dipecahkan oleh muridnya sendiri. Dan kini Raden Purbaya berpindah kepada Mamang Kuraya untuk menyiapkan serangan balasan pada Jerangkong. Sementara itu, Sariti dan Antingulan yang sedang melakukan pengejaran untuk membebaskan Raden Karmapala dari tangan Mayang Kelasih dan Dika Hanggara telah berada di desa Kumparan. Semalam-malaman kita sudah mengelilingi desa ini. Tapi kita tidak berhasil menjumpai mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Bulan? Malam tadi, penyelidikan kita kurang teliti, Sariti. Kita coba mengulangi sekali lagi. Ayolah, kita ke sebelah timur desa ini. Baik, Wulan. Tunggu, Wulan. Aku melihat seseorang yang mencurigakan di depan penginapan sana. Orang itu tidak jadi keluar ketika melihat kita. Siapakah dia, Sariti? Aku tidak jelas. Orang itu mengenakan topi caping yang menutupi seluruh wajahnya. Ayo, Wulan, kita lihat ke sana. Itu, ke penginapan itu. Ayo, kita lihat ke dalam sana. Kita tanyakan saja pada orang-orang di sekitar sini. Tunggu dulu, Wulan. Kita coba lihat ke dalam sana, lewat sini. kemana kita, Sariti? Hah, celaka. Tidak ada jalan di sini. Kita harus mencari jalan ke belakang penginapan ini. Ah, itu pasti mereka. Ayo, Wulan, cepat kita keluar saja. Cari jalan ke belakang penginapan ini melalui atap, Sariti. Ayo. Hup, hup. sebelah sana. Hup. Berikan wanita iblis itu padaku, Sariti. Kuhadapilah laki-laki itu. Hei, berhentilah Mayang. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Hup. Hiya! mereka kita. Kita tertipu, ulan Mereka bukanlah buruan kita. Setan. Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami. Kurang ajar. Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu. Hayo, katakan. Siapakah kau sebelum pecahkan kepalamu? Loh, Cing Tati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Anting Wulan menjadi demikian geramnya ketika mengetahui bahwa dirinya telah tertipu kembali. Tangannya yang berisi kekuatan tampak bergetar, siap untuk diayunkan ke kepala dua orang laki-laki yang kini nampak ketakutan. Nah pendengar sekalian, di manakah sebenarnya Mayang Telasi berada? Apakah Anting Wulan dan Sariti akan berhasil menemukannya? Dan bagaimanakah dengan kisah Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.